Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali kita berjumpa dalam kajian Risalah Al-Usul Ats-Tsalatsa. Pembahasan kita sampai pada pembahasan tentang anwaul ibadah. Macam-macam ibadah Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, berharap satu di antara bagian daripada amal ibadah. Berharap yang boleh hanya digantungkan kepada Allah yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala tidak boleh dia sandarkan kepada para makhluk. Para pemirsa yang rahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifatul mukminin yang berharap pertemuannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ayat yang dibawakan dalam pembahasan bab raja ini adalah firman Allah Man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang dia berharap pertemuannya dengan Allah Subhanahu wa taala Rabbnya. Hendaklah dia beramal saleh dan jangan sampai dia menyekutukan Allah dengan seorang pun dalam amal ibadah yang dia lakukan. Para pemirsa, Harapan bertemu dengan Allah maksudnya adalah pertemuan yang khusus. Karena pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak semua para hamba akan bertemu. Yang kafir, yang musyrik, yang munafik, yang mukmin, yang ahli ibadah, yang bertakwa, semuanya mereka adalah akan bertemu dengan Allah Azza wa taala ini adalah liqa yang am. Pertemuan yang umum. Sebagaimana diantaranya Allah katakan, Ya ayuhal insanu, innaka katihun ila rabbika katham famulaki. Wahai manusia, Anda sekarang saatnya beramal dan bekerja dan pasti nanti Anda akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi di sana ada pertemuan yang Allah Subhanahu wa taala murka kepada mereka. Yang Allah marah dan Allah tidak ridha dengan mereka. Hingga Allah tidak mau melihat mereka, tidak mengajak bicara mereka dan mereka akan berhadapan dengan murka dan kemarahan Allah Subhanahu wa taala akan tapi ada pertemuan yang seorang mukmin sangat merindukan pertemuannya dengan Allah. Seorang mukmin sangat berharap pertemuannya dengan Allah. Pertemuan dalam keadaan dia ridha dan diridhai oleh Allah. Bahkan puncak pertemuannya seorang hamba dengan Allah, seorang mukmin dengan Allah adalah saat dia melihat wajah Allah Subhanahu wa taala Kenikmatan Kenikmatannya dikatakan Rasulullah SAW kenikmatan yang melalikan seluruh kenikmatan ahlul jannah. Sedangkan kenikmatan jannah digambarkan oleh Allah dalam hadis kursi kenikmatan mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbin bashar pertemuan di mana kenikmatan eh, kenikmatan jannah di mana kenikmatannya belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, dan belum pernah terlintas sekalipun dalam hati manusia. Kenikmatan di luar seluruh apa yang mereka bayangkan tentang kenikmatan di dunia. Seandainya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nikmat-nikmat jannah, ada sungai madu, ada sungai susu, kemudian ada khamar, kemudian ada bidadari, kemudian ada buah-buahan dan berbagai macam yang Allah sebutkan tentang kenikmatan surga. Seandainya nama-nama itu kita kenal sekarang di dunia ini, ada anggur misalnya, maka itu hanya sama di dalam masalah nama. Para pemirsa yang rahmati Allah, kenikmatan bertemu dengan Allah melupakan semua kenikmatan surga yang demikian. Sehingga tentunya alangkah tidak rindunya seorang muslim apabila demikian keadaannya. Sedangkan ketika disebutkan dengan surga saja, bagaimana seorang muslim dia memiliki kerinduan yang sangat berat. Ketika Rasulullah SAW di tengah-tengah peperangan membacakan ayat Allah, wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin ardu wa samawati wal ardu wa iddat lil muttaqin bersegeralah kalian menuju sorga, menuju ampunan dan sorga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah sediakan bagi orang yang bertakwa. Maka seorang sahabat mengatakan bah-bah, uhuh, ya Rasulullah. Kata Nabi, apa maksudmu dengan kata bah-bah? Ya Rasulullah, saya ingin menjadi penghuninya. Maka kata Nabi, Anda termasuk di antara penghuninya. Maka sahabat ini bagaimana merindukan jannah yang disebutkan oleh Nabi dengan membacakan ayat tersebut, maka tentu kenikmatan di atas kenikmatan jannah akan lebih sangat dirindukan. Allah Subhanahu wa taala menjawab di antara kerinduan seorang mukmin yang mereka ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahi la'at. Barang siapa yang dia berharap pertemuannya dengan Allah, fa inna liqa Allahi la'at. Maka ketahuilah, hari pertemuan dengan Allah adalah pasti. Bertemu dengan Allah sebuah harapan. Dan ini harapan yang sangat tinggi. Maka setiap mukmin dia akan sanggup mengorbankan apapun dari berbagai macam hal yang ada di dunia ini demi dia akan menggapai kenikmatan yang akan melupakan semua kenikmatan yang pernah dinikmatinya, kenikmatan yang paling puncak yaitu kenikmatan jannah dan yang lebih puncak lagi adalah kenikmatan melihat wajah Allah Swt. Barang siapa yang berharap pertemuannya dengan Allah ada dua syarat falyamal amalan salihah wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Hendaknya dia menunaikan amal saleh, amal yang memenuhi kriteria sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Dan jangan sampai dia menyekutukan Allah dalam amal ibadah dia dengan apapun dan dengan sesuatu apapun. Para pemirsa yang rahmati Allah, ar-raja tidak dikatakan roja kecuali berkumpul padanya tiga hal. Harapan tidak dikatakan harapan kecuali berkumpul padanya tiga hal. Yang pertama, dia mencintai apa yang diharapkan. Yang kedua, dia khawatir akan kehilangan apa yang dia harapkan. Yang ketiga, dia menempuh usaha, menempuh jalan untuk mendapatkan meraih apa yang dia eh, harapkan. Katakanlah dia contohnya dia berharap menjadi seorang dokter, maka dia suka dengan profesi kedokteran tersebut. Maka dia pun khawatir seandainya dia sampai gagal menjadi seorang dokter. Maka dia pun menempuh jalannya belajar yang rajin, dia rajin menghafalkan, dia berusaha untuk serius dalam menunaikan apa yang akan mengantarkan ke profesi kedokterannya. Ini adalah orang mereka betul-betul berharap. Demikian pula orang mereka mengharapkan surga. Maka dia cinta menjadi ahli surga. Maka dia khawatir seandainya dia kehilangan surga. Dan dia akan tempuh jalan yang akan mengantarkan ke surga. Itu adalah orang yang mereka berharap. Lihatlah dan perhatikan bagaimana Allah menyebutkan dalam ayatnya yang mulia. Innal ladina amanu wal ladina hajaru wajahadu fi sabilillah wajahadu ulaika yarjuna rahmata rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang mereka beriman walladzina hajaru dan orang mereka berhijrah wajahadu dan mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala maka ulaika yarjuna rahmatallah orang yang beriman berhijrah berjihad sehingga menunjukkan dia ada usaha ada amal untuk mendapatkan apa yang diinginkan mereka itulah orang betul-betul berharap rahmat Allah swt kata Ibnu Qayyim ada tiga harapan yang dua yang dua terpuji yang satu tercela apa itu yang dua terpuji adalah orang yang mereka beramal taat berdasarkan ilmu cahaya yang diajarkan oleh Allah sehingga amalnya berdasarkan ilmu lalu dia berharap pahala dari Allah Subhanahu taala ini berharap yang terpuji orang yang mereka tergelincir dalam perbuatan dosa kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu taala dan dengan itu dia berharap ampunan dan kasih sayang Allah, kemuliaan kemurahan Allah, maka dia pun orang berharap yang terpuji. Adapun yang ketiga, orang yang mereka senantiasa bermaksiat kepada Allah dan dia berharap mendapatkan jannah, dia mendapatkan pemaafan Allah tanpa ada usaha dia mendapatkan ampunan Allah, bahkan dia terus melangsungkan kemaksiatan. Maka ini adalah orang yang berangan-angan kosong, orang yang mereka maghrur, orang yang mereka tertipu. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan kepada kita ilmu yang sahih, amal yang salih hingga kita senantiasa dibimbing untuk mendapatkan nikmat tertinggi, harapan bertemu dengan Allah, mendapatkan janahnya dan melihat wajah Allah. Semoga bermanfaat. wassalamualaikum ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.